Wa in biru. kalau kamu sabar menghadapi siapa? Menghadapi perangnya orang yang sakit hati itu. Yang seronok kalau musibah menimpa kepada kaum muslimin. Yang susah hati bila mana nikmat eh, didapat oleh kaum muslimin. Penyakit perangai itu yang tak puas hati dengan nikmat orang yang didapat dari Allah. Yang senang bergembira musibah menimpa kepada mereka yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, biru. Kalau kamu ya mukmin, bersabar dengan perangai mereka. Kamu tak boleh nak lawan kepada mereka dengan nak berdialog, berdebat kepada mereka. Karena sifat hasad mereka. Sabar saja, tak payah layan kepada mereka. Kata syair mengatakan, Isbir ala mudadil hasudi fa inna sabraka gatiluhu. An-naru ta'kulu nafsaha illam tajid ma ta'kulu. Isbir, sabarlah kamu. Gunakan senjata sabar kalau kamu menghadapi orang yang hasad dengki. Ala mudadil hasud. kepada maraknya api hasad daripada orang yang hasad cukup daripada buruknya hasad ini Allah suruh kita berlindung di dalam Al-Quran daripada bahaya orang yang hasad bila mana menghasad wa min hasidin tidak hasad dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada bahaya orang yang hasad dengki bila mana menghasad sebab apa? ini adalah bahaya yang paling besar ada kepada seseorang yang membela penyakit hasad dengki di dalam hatinya Sudahlah penyakit, dibelah pula. Baca Qul A'udzu Birabbil Falaq. Baca surat Al-Qur'an supaya dapat terobati itu hasad. Isbir ala mudadil hasud fa inna sabraka gadiluhu annaru ta'kulu nafsaha in lam tajid ma ta'kulu. Sabarlah kamu menghadapi maraknya api hasad orang yang menghasad kepada kamu. Sesungguhnya kesabaran kamu itu senjata untuk memadamkan atau membunuh kepada hasad yang ada pada orang tersebut an ta'kulu nafsaha. Itu api akan makan dirinya sendiri. Illam tajid ma ta'kulu. Kalau tak ada yang dimakan, api kalau menyala dikasih apa dikasih kayu, dikasih kertas, semakin dia menyala. Orang hasad itu kalau dilayan, semakin dia memarah dia punya hasadnya. Kita yang kasih marah juga hasad dia. Esbir, eh, sabar. Sabar kita senjata untuk membunuh kepada hasad orang tersebut. Umpama api yang akan memakan dirinya sendiri bila mana tak ada yang akan dimakan. Sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Hakada wa in tasbiru kalau kamu sabar wa tattaqu bertakwa kepada Allah la yadurrukum kaiduhum tidak akan memudaratkan kepada kamu hasad dengki mereka tipu muslihat mereka rancangan mereka yang orang lain tak tahu tak akan datang mudarat kepada kamu gembiranya mereka kapan musibah menimpa kepada, kepada, kepada kamu tak akan mengubah rahasia yang Allah letakkan dalam musibah itu Sedihnya mereka kepada nikmat yang menimpa kepada kamu tidak mengubah status rahasia yang Allah simpan dalam nikmat yang Allah beri kepada kamu. Jangan kamu risaukan tentang gembiranya mereka atau sedihnya mereka. Jangan layan kepada mereka.